Barang siapa yang mengada-adakan satu perkara dalam urusanku ini, ini dalam urusan din, apa yang bukan daripadanya maka dia tertolak. Atau dalam riwayat Muslim, barang siapa yang beramal dengan satu amalan yang tidak ada perintahku, maka dia tertolak. Masih dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam oleh Ibnu Rajab, alhamdulillah rahimahullah sampai pada ucapan beliau wa amal muamalat. Berarti sudah diterangkan kemarin bagaimana ibadah-ibadah yang dikerjakan dalam keadaan tidak ada perintah tentunya sesuai dengan hadis akan tertolak secara keseluruhan. Dan kemudian dibahas pula ibadah yang sesungguhnya diperintahkan tetapi ditambah dengan tambahan-tambahan. Maka tambahan-tambahan tadi kalau tidak merubah rukun-rukun ibadahnya maka tambahannya tersebut yang tertolak, tetapi ibadahnya tetap diterima. Kecuali kalau ditambah dalam rukun-rukunnya, seperti sholat, ditambah sujudnya, ditambah rakaatnya, ditambah berdirinya, atau ditambah e, sujudnya, maka dia menjadi batal salatnya dan tidak diterima. Sesuai dengan hadis, bahwa radun maka dia tertolak. Bagaimana dengan muamalah sekarang? Amal muamalah, Adapun urusan yang berkaitan dengan muamalat, muamalat itu seperti jual beli atau sejenisnya utang piutang, sewa menyewa ataupun termasuk di dalamnya pernikahan. Maka dikatakan amal muamalat kal uqud wal fusukh wa nahwahuma fama kana minha taghyiran lil awdha' asy-syar'iyyah kaj'al hadd zina 'uqubah maliyah wa ma asbaha dzalik fa innahu mardudun min aslih la yantaqil adapun muamalah-muamalah seperti akad-akad atau pembatalan akad dan sejenisnya kalau merubah sesuatu yang sudah ditetapkan secara syariat merubah sesuatu yang sudah ditetapkan secara syar'i seperti merubah hukuman seorang pezina dengan denda. Denda dalam bentuk harta dan sejenisnya. Maka yang demikian merdudun, dia tertolak min aslihi dari akarnya, ini dari asalnya, layan yantaqilu al-mulk, tidak berpindah ke pemilikan. Tidak berpindah ke pemilikan artinya walaupun orang tadi sudah membayar dendanya kepada keluarga perempuan yang dizinai, tetap tidak sah dan harta itu tidak layak untuk dimiliki oleh keluarga si wanita. Kenapa demikian? Karena laisa alaihi amruna fahuwa rad. Karena tidak ada perintah dari perintah Rasul, maka dia tertolak. Selanjutnya Ibnu Rajab menyatakan, rahimahullah, lianna hadha ghaira ma'hud fi ahkamil Islam. Karena tebusan seorang yang berzina dengan denda itu tidak pernah diajarkan, tidak pernah ditentukan dalam hukum-hukum syariat Islam. Wa yadullu ala dalik, di antaranya yang menunjukkan hal tersebut adalah riwayat bahwa Nabi Shallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah menjawab seorang yang bertanya kepadanya. Dia bertanya, "Inna bni kana atifan ala fulanin fazana bimra'atih." Sesungguhnya anakku bekerja pada seseorang Tiba-tiba dia berzina dengan istrinya. Bagaimana? Faftadait minhu bimi'at syab wa khadim. Kemudian mereka meminta tebusan. Tebusannya adalah 100 ekor unta dan satu pelayan, yakni budak. Maka aku sudah bayarkan. Tebusannya 100 ekor unta dengan seorang budak. Maka Nabi menyatakan al-mi'atu syah wal khadim rudda alaih. Adapun seratus ekor unta dan budak tadi dikembalikan. Kembalikan kepada kamu. Waladnik, waladnika ibnik Sedangkan anakmu dihukum dengan seratus kali cambukan wa dan diasingkan selama satu tahun. Demikian diriwayatkan dalam riwayat yang sahih. Disebutkan riwayatnya dalam Bukhari, dalam Kitabul Hudud dan Muslim dalam Kitabul Hudud. Berarti di sini apa yang dipraktekkan tadi dalam muamalah sesama manusia yaitu kekecewaan keluarga wanita atau kekecewaan suaminya itu dibayar dengan tebusan seratus ekor unta, dibayar pula dengan satu budak, ini tidak sah. La yantaqil al-mulk, al-mulkiyah, tidak berpindah kepemilikan. ini dengan diberikannya seratus ekor unta tadi tidak sah menjadi milik suami wanita tadi, tidak sah. Maka Rasulullah mengatakan, adapun seratus ekor unta, rudda alaik. Adapun seratus ekor unta, kembalikan kepadamu. Ya, ini tidak sah berarti. Tertolak amalan tersebut dan kepemilikannya tidak sah, dikembalikan. Tetap hukumnya hukum yang disyariatkan. Kalau dia belum menikah, ada seorang pemuda yang belum pernah menikah, maka hukumannya adalah seratus kali cambukan dan diasingkan satu tahun. Wa kana minha aqdan kalau muamalahnya dalam bentuk akad-akad, apakah jual beli atau akad nikah atau akad yang lainnya. Dikatakan kalau ternyata mengadakan satu akad yang manhiyan anhu fi syara' mengadakan satu akad yang dilarang di dalam syariat. Adakah akad-akad yang dilarang? Ada. Akad-akad yang dilarang dalam syariat kalau al-ma'qud alaihi laisa mahallan lil market. Kalau ternyata yang dijadikan ain, bahan yang dijadikan akad, yang dia diperjualbelikan, itu adalah sesuatu yang tidak layak diperjualbelikan. Ya. Maka tidak sah akadnya. Ini kalau dalam keadaan yang dijualnya atau yang dibelinya tidak sah. Aulifawati syartihi aulifawati syartin min atau hilangnya satu syarat yakni bisa jadi barangnya yang dijadikan sebagai jual beli atau akad lain dalam keadaan tidak boleh maka tentunya tidak sah atau kalau syaratnya kurang karena memang dalam akad-akad ada syurut dalam akad jual beli ada syurut dalam akad nikah ada syurut wali dengan dua saksi dalam akad-akad mesti ada syarat-syaratnya kalau kurang syaratnya juga berarti sesuatu yang dikerjakan tanpa perintah dari Nabi SAW. Auzli zulmin yahsul fihi yahsul bihi lil ma'qudi ma'ahu au alaih atau akad-akadnya mengandung kedoliman pada salah satu pihak. Apakah pihak yang ma'qud ma'ahu atau yang ma'qud alaih? yakni apakah penjual, pembelinya atau penjualnya atau yang menikahkan dan yang dinikahkan. Salah satu pihak ada yang terdolimi, maka ini pun sesuatu yang tidak ada perintah dari Nabi SAW. Auli kaunil akad yushghil an atau akadnya dilakukan dalam keadaan menyibukkan dari zikir pada Allah. Menyibukkan dari zikir pada Allah di waktu yang sangat sempit. Contohnya ketika dia jual beli dalam keadaan sholat Jumat sudah dimulai. Atau sholat Jumat khutbahnya sudah dimulai. Sedangkan khutbah ini wajib hukumnya untuk didengar. Tapi dia masih sibuk dengan jual beli. Bagaimana jual beli itu? Ini yang dibahas oleh para ulama dengan hadis tadi bahwa rad apakah dia tertolak atau tidak tertolak. Kalau tertolak apakah seluruhnya atau sebagiannya? Dikatakan di sini kalau yusghil an dzikrillahil wajib inda tadayiq waqtih. Kalau akad tadi menyibukkan dari zikir pada Allah, dari salat Jumat misalnya sebagaimana ayat Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bay' wahai orang-orang yang beriman kalau dipanggil kalian untuk salat Jumat maka segeralah datangi dzarul bay' dan tinggalkan jual beli dzalikum khairun lakum in kuntum ta'lamun ta yang demikian lebih baik bagi kalian kalau kalian mengetahui Berarti di sini ada perintah dari Allah memerintahkan untuk mendatangi panggilan kalau sudah ada panggilan salat Jumat dengan azan. Maka para ulama membahas bagaimana kalau setelah azan masih ada orang yang berjual beli. Padahal Allah katakan wadarul bay' dan tinggalkanlah jual beli. Al-waqt fadayak, waktu sudah sempit. Sudah tidak mungkin lagi ada kesempatan untuk jual beli karena khutbah sudah dimulai. Ini juga akan merusak akad jual beli tadi. Apakah sampai membatalkan nanti akan dibahas. Qala au ghairi dhalika fa hadzal 'aqd hal huwa mardudun bil kulliyah la yantaqilu bihi al mulk am la? Apakah akad jual belinya atau akad-akad lainnya karena bisa jadi pernikahan misalnya. Sudah azan Jumat tanggung sedikit lagi. Eh, sebut mana walinya? langsung diakadkan. Saya nikahkan kamu dalam keadaan innal hamdalillah khutbah Jumat sudah dimulai. Apakah sah dan dia sudah menjadi istrinya, dia sudah menjadi suaminya, akad jual beli tadi, apakah barangnya sudah milik penjual dan uangnya sudah uh, milik pembeli dan uangnya sudah milik penjual atau kepemilikannya batal, harus dikembalikan. Ini yang dibahas oleh para ulama. Qala dikatakan oleh Nurajab, hadal hadzal maudhi' qad taraba fihi nas Dalam masalah ini telah berselisih manusia. Ittiraban katsira, bahkan perselisihannya sangat banyak. وذلك أنه ورد في بعض الصور أنه مردود لا يفيد الملك karena dalam beberapa bentuk akad-akad itu batal dan tidak berpindah kepemilikan sedangkan dalam bentuk-bentuk lain dalam bentuk-bentuk akad Dikatakan tidak demikian. Dalam bentuk-bentuk lain fi ba'dihha yufiduhu. Tetap sah. Maka terjadilah ikhtilaf di kalangan para ulama. Hasal al bisa bisababi dzalik. Terjadi perselisihan karena sebab itu. Karena sebab riwayat-riwayat yang dua jenis. Ada bentuk-bentuk akad yang akhirnya batal sama sekali dan kepemilikan dikembalikan. Barang yang udah dibawa penjual, udah dibawa pembeli, dikembalikan pada penjual uang yang diterima oleh penjual dikembalikan pada pembeli. Dan pada riwayat-riwayat lain dikatakan tetap sah tapi dia dosa. Kalau wana'ni atau dikatakan wal akrab insya Allah Kata Ibn Rajab yang paling dekat dari pendapat-pendapat para ulama. insya Allah. Anhu in kana nahi anhu lihaqqillahi ta'ala fa innahu la yufidul mulk bil kulliyah. Pendapat yang paling dekat, yang paling bijak adalah Insya Allah, kalau larangan itu berkaitan dengan hak Allah, maka dia dalam keadaan tidak yufi, tidak sah, dan tidak memberikan faedah, dan tidak berpindah ke pemilikan. Bilkuliah, secara keseluruhan. Ya, ini kalau jual beli harus dikembalikan. Ya. Kalau pernikahan masih belum sah, dan masih belum halal istrinya untuknya. Ya. Wa na'ni bikaunil haq lillahi annahu dan yang kami maksud kata Ibn Rajab bahwa itu hak Allah yakni annahu la yasqut biridhal muta'aqidaini alaih. Kalau haknya hak Allah, maka tidak gugur dengan keridhaan kedua belah pihak. Ini walaupun saya kata pembelinya, tapi saya ridho walaupun jumat saya hilang. Kata yang kedua, saya juga ridho, jumat saya berkurang nilainya. Tetap tidak sah. Kenapa demikian? Karena itu bukan hak manusia, tapi hak Allah swt Maka kalau yang dilanggar adalah hak Allah, maka tidak sah bil kulliyah secara keseluruhan, tidak sah dan tidak berpindah ke pemilikan. Wa in kana an-nahyu anhu li haqqi adami muayyan kalau pelanggarannya berkaitan dengan haknya manusia Yani itu yaskut. Kalau hak manusia bisa gugur dengan keriduan manusia tersebut. Ya sudah saya ngalah. Maka tidak apa-apa. Fa'inahu yaqif ala ridahu. Maka dikembalikan kepada keriduannya. Jadi kalau hak Allah tidak sah. Kalau hak manusia, tergantung manusianya. Ridho atau tidak ridho. Fa'in radiya lazim al-aqd. Wastamarra dhalik. Kalau dia ridho, maka akadnya sah dan dilanjutkan. Ini terus berpindah ke pemilikan dan ditunaikan hak-haknya. Wa in lam yarda, tetapi kalau orang itu tidak ridha, maka dia boleh membatalkannya. Saya tidak ridha. Karena demikian, karena demikian. Maka boleh dibatalkan. Ini kalau hak manusia. Berarti kalau hak Allah batal, tidak sah. Kalau hak manusia, tergantung manusianya ridho atau tidak ridho. Apa contohnya? Contohnya tentunya kalau seorang jual beli ada kedoliman padanya. Pembeli mengira barang itu bagus dibuka tidak sebagus yang dia bayangkan. Ada penipuan di dalamnya atau ada kedoliman. Maka dia bil khiyar. Orang ini bil khiyar. Punya hak pilih. Bisa dikembalikan? Tidak bisa. Ini barang tidak sesuai apa yang saya ketahui kamu sembunyikan aibnya. Ini boleh. Dan kalaupun sampai ke pengadilan Islam, maka hakim akan memenangkan dia. Kembalikan dan batal jual beli. Tetapi kalau dia ridho, ya sudah nggak apa-apa. Kalau pembelinya ridho, maka sah jual beli tersebut. Ini kalau berkaitan dengan haknya manusia. Tetapi kalau riba, itu tidak bisa lagi dikatakan hak manusia, walaupun manusia itu ridho. Ya walaupun saya terlilit oleh riba, yang adhafan apa, yang berlipat-lipat tiap bulan tambah tiap bulan tambah ya yes, nggak apa-apa lah saya ridho apakah sah jual belinya tidak sah kenapa karena sudah merupakan sesuatu yang ditentukan oleh Allah dalam Al-Qur'an ahallallahu al-bai'a wa riba Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba maka kata Ibnu Rajab rahimahullah fa in kana alladhi yalhaquhu darar la yu'tabar kalau sekarang orang yang tertimpa kejelekannya adalah seorang yang keridoan atau ketidakridoannya tidak dianggap. Ada beberapa manusia yang demikian. Seperti kalau orang itu dalam keadaan mendolimi atau mem berjual beli budak. Dan budaknya terdolimi. Bagaimana? Saya tidak bisa dipindahkan kepemilikannya kepada orang yang kejam seperti ini, saya akan terdolimi. Dia protes. Diterima kata dan terima protesnya? Yu'tabar oleh yang sabar. La yu'tabar. Tidak dianggap. Karena yang dirugikan bukan si penjual, bukan si pembeli, tapi orang yang dikatakan budak yang layak tabar, yang tidak dianggap dia. Tidak dianggap dalam artian e, keriduannya atau ketidakriduannya tidak dianggap. Demikian pula ketika seorang menceraikan istrinya atau seorang menikahi istri kedua, istri ketiga, istri keempat. Istri pertamanya protes. Saya tidak terima. Saya terdolimi. Apakah dianggap atau tidak dianggap? Kata Ibn Rajab, juga yang demikian tidak dianggap dalam masalah talak, cerai, atau rujuk. Maka Ibn Azzakumullah yang dianggap adalah dia dalam keadaan si suami yang biadihi uqdatun nikah uh, yang di tangannya maksud saya bukan waktu dengar biadihi di tangannya apalak talak itu di tangan seorang laki-laki bukan di tangan perempuan maka apakah dia mentalaknya dalam keadaan zalim atau mentalaknya dalam keadaan tidak zalim tetap sah talaknya dan jatuh talak dan dia diceraikan walaupun dia protes ke pengadilan saya diceraikan demikian demikian pengadilan hanya bisa menasehati suaminya kamu jangan terburu-buru menceraikan, rujukan kembali, dia begini, dia begini, dia begini. Kira hati, tetapi tetap saja keputusan akhir pada si laki-laki tadi. Lantas bagaimana keadilannya? Dia berhadapan dengan Allah nanti Dia yaumul qiyamah. Apakah dia menceraikan dengan jujur dengan keadilan atau dia menceraikan dengan keboliman? Maka ini yang akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang dimaksud tadi keridhaan adalah keridhaan dua belah pihak apakah pihak pertama atau pihak kedua, pihak pembeli atau pihak penjual. Qala wa in kana nahyu rifqan bil manhi khasan lima yalhaquhu min al mashaqqah fa qala wartakab al mashaqqah lam yubtil bidzalika amaluhu. Sekarang kalau larangannya, larangan syariat itu berkaitan dengan orang yang mengadakan akad tadi sendiri dan justru merugikan dia sendiri, melelahkan dia sendiri, merugikan dia sendiri, tapi dia langgar, nggak apa-apa lah. Walaupun saya capek, saya berat, saya rugi, nggak apa-apa. Sah atau tidak sah? Dikatakan lam yubtil, tidak batal akadnya, akadnya tetap sah. Di sini dicontohkan beberapa contoh oleh beliau. <clears throat> Fa'ammal awal falahu suratun kathirah. Minha nikah man yak yahrum atau eh, man yuhram nikahuhu. Contoh pertama, contoh sesuatu yang berkaitan dengan hak Allah. Contohnya adalah orang yang menikahi seorang wanita yang diharamkan untuk dinikahi. Bagaimanapun ridho dua belah pihak tetap tidak sah. Dengan dalil hadis yang sedang kita bahas. Berarti dia ahda fi amrina hadza ma laysa minhu warad. Dia mengada satu perkara yang tidak ada perintah dari Rasulullah SAW dalam masalah din. Tidak ada perintah. Fahuwa maka dia tertolak. Dia menikahi kakak kandungnya misalnya. Atau menikahi adik kandungnya. Atau mengumpulkan kakak beradik. Menikahi kakaknya dan juga menikahi adiknya. Maka yang demikian tidak sah. Amma <clears throat> li'ainihi kal muharramat ala ta'bid bisababin aw nasabin aw lil jam'i aw lil fawati syartin la yasqut seperti orang yang menikahi orang-orang yang muhrimnya sendiri maka tidak sah atau seorang yang menikahi wanita-wanita yang dalam keadaan mahram karena sebab atau mahram kalau sebab seperti sebab pernikahan maka iparnya dalam keadaan tidak boleh menikahi atau orang tuanya atau bibitnya awlil jam'i awlil jam'i atau mengumpulkan karena mengumpulkan mengumpulkan keduanya kakak beradik dikumpulkan dinikahi misalnya bukan adanya dia tetapi karena dia sudah menikahi kakaknya dia tidak boleh menikahi adiknya kalau dia nikahi juga berarti jamak bainal ukhtain ini pun tidak sah. Walaupun kedua belah pihak ridho. Walaupun orang tuanya ridho. Walaupun tetangga-tetangganya ridho semuanya. Dan menganggap biasa. Tetap tidak sah. Karena itu bukan hak mereka. Itu hak Allah Subhanahu wa taala dan Allah telah menentukan al-maharim dan Allah menentukan maharim tidak boleh dinikahi. Apakah yang muabbad ataupun yang sementara. Maka dikatakan oleh Syekh la yasqut bitaradi. Tidak gugur karena saling ridho atau tidak berjalan karena saling ridho. Bisqatihi kanikahil mu'taddah. Demikian pula seorang yang menikahi dalam keadaan syaratnya tidak dipenuhi. Contohnya, menikahi seorang wanita dalam keadaan masih iddah. Ini tidak diperbolehkan wal muhrimah wan nikah ghairi wali atau nikah tanpa wali berarti kurang syarat wan dhalik dan seterusnya nikah tanpa wali nikah dalam keadaan tanpa saksi ya, di kamar hotel nikah dalam keadaan masih masa iddah ini semua urusan yang sudah digariskan oleh Allah yang tidak boleh dilanggar maka kalau dilanggar maka tidak sah pernikahannya Waqad rawah telah diriwayatkan atau lebih tepatnya ya karena riwayat ini lemah ya. Bahwa Nabi SAW farraqa memisahkan antara seseorang dengan istrinya, yakni membatalkan pernikahannya, tazawwajaha wa hiya hubla karena dinikahi dalam keadaan hamil. Ya. Ini kalau saja tidak lemah, ya. hadis ini bisa menjadi satu dalil yang kuat bahwa seorang yang berzina kemudian nikahkan dalam keadaan hamil itu tidak sah. Dibatalkan atau dipisahkan dan kemudian diulangi nanti setelah melahirkan. Tetapi sayang hadis ini lemah sehingga tetap masih ada ikhtilaf di kalangan para ulama. Farad dan nikah liwukuhi fil iddah. Maka dibatalkan pernikahan tadi karena dinikahinya dalam keadaan masih masa iddah dan masa iddahnya seorang yang hamil adalah sampai melahirkan. Wa minha uqudur riba dan termasuk hak Allah adalah akad-akad muamalah dalam bentuk riba. Ini semuanya batal tidak sah. Walaupun kedua belah pihak riba, walaupun yang dirugikan riba, tetap tidak sah. Karena itu hak Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah gariskan dalam Al-Qur'an, ahallallahu al-bai'a wa harrama riba dan Allah mengharamkan riba. Fala tufidul mulk wa yu'mar biraddiha, maka kepemilikan tetap tidak sah. Kepemilikan tadi dikembalikan. Yang sudah diberikan kepada orang tadi dikembalikan kepada orang pertama. Wa yu'mar biraddiha diperintahkan untuk dikembalikan. Wa qad amara Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi sallam. Dan Nabi SAW juga telah memerintahkan man ba'af sa'atamrin. Bisa'aini an yaruddahu. Nabi pun pernah menyuruh seseorang yang telah menjual korma dengan satu sok dengan dua sok. Ini riba. Riba al-fadl. Nabi pun memerintahkan an yaruddahu untuk mengembalikannya. Allah, Allah, ainur riba, ainur riba. Oh, oh ini adalah riba, intinya riba, intinya riba. Suruh dikembalikan. Ikhwan ibn azakumullah. Hadis ini sahih dalam riwayat Muslim menunjukkan kalau riba tadi tidak sah dan kepemilikannya pun tidak sah. Harus dikembalikan. Wa minha bai'ul khamr wal maitah wal khinzir wal asnam wal kalb wa ma naha an bai'ihi. Demikian pula berjual beli barang-barang yang dalam keadaan haram untuk diperjualbelikan. Karena Rasulullah SAW naha an thamanil kalb Rasulullah SAW melarang harganya anjing, harganya maitah, harganya bangkai, dan mahar bagi dan seterusnya. Maka kalau berjual beli minuman keras, atau berjual beli bangkai, atau babi, atau berhala, patung-patung, atau anjing, wasairi manaha anhu bay'ahu an bay'ahi, atau semua yang dilarang untuk diperjualbelikan, maka jual belinya tidak sah walaupun saling ridho. La yajuzu taradi bibai'ihi bahkan tidak boleh untuk saling ridho. Ya, tapi kan saya ridho walaupun saya dapatnya bangkai tidak. Ya, tidak boleh kamu ridho. Ya. Ini contoh yang pertama. Berarti contoh yang dilanggarnya adalah hak Allah. Ya, Allah telah menggariskan dalam Quran Rasulullah telah menyampaikan hukum-hukumnya, ternyata dilanggar dalam akad-akad tadi, apakah akad nikah atau akad jual beli, maka semuanya batal dan tidak sah. Kepemilikannya tidak berpindah dari orang pertama pada orang kedua, tapi dikembalikan kepada orang pertama. Wa sekarang contoh yang kedua. Apa contoh yang kedua? Contoh tentang yang kaitannya dengan adami. Kaitannya dengan manusia. Maka ini pun lahu suwarun adidah. Memiliki berbagai macam contoh atau berbagai macam bentuk. Minha, contohnya, inkahul wali man la yajuzu lahu inkahuha illa biidniha. Bighairi idniha. Seorang wali menikahkan saudara perempuannya atau menikahkan yang dia sebagai walinya dalam keadaan wanita tadi masih dalam keadaan tidak boleh dinikahkan kecuali dengan izinnya. Contohnya, seorang janda. Maka dia menentukan sendiri siapa yang harus dipilih oleh dia atau siapa yang boleh menikahi dirinya. Maka walaupun walinya tetap menikahkan sebagai wali, tapi untuk keputusan saya mau nikah atau saya tidak mau nikah, atau siapa yang saya setuju dan tidak setuju itu kembali kepada wanita tadi. Tetapi dilanggar oleh si wali tadi. Tiba-tiba datang orang-orang loh, itu siapa pak? Kata si anak canda ini. Oh itu tamu-tamu yang akan menghadiri pernikahanmu. Saya, iya, kamu yang saya nikahkan. Tiba-tiba ada seorang laki-laki datang dinikahkan. Loh, saya nggak mau. Bagaimana sah atau tidak sah? Yang dilanggar bukan hak Allah. Artinya hak Allah. Saksi-saksi ada. Hadir. Ijab kabul ada. Wali ada. Mahar ada. Semua lengkap. Tetapi yang dilanggar haknya siapa? Haknya wanita tadi. Karena dia janda boleh menentukan haknya. Wakadrat dan Nabi. Nabi SAW telah mengembalikan dan membatalkan pernikahan yang seperti ini. Nikah imra'ah sayyib nikahnya seorang wanita yang dalam keadaan janda dibatalkan oleh Nabi SAW <clears throat> karena zawajaha abuha wahia kariha karena dinikahkan oleh bapaknya dalam keadaan wanita tadi tidak suka. Nabi membatalkannya. Kenapa dibatalkan? Karena wanita tadi tidak ridho, kariha. Dan hadisnya sahih, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam Al-Ikrah Berarti ketika dinikahkan dalam keadaan dipaksa, wanita tadi janda punya hak, tetapi tidak ditanya, tidak minta izinnya, langsung dinikahkan. Dan dia tidak suka. Maka ini haknya perempuan tadi, maka dikembalikan kepada wanita tadi. Kalau dia ridho, sah. Kalau dia tidak ridho, tidak sah. Lihat perbedaannya dengan yang pertama. Yang pertama tadi hak Allah, yang ridho ataupun tidak ridho, tetap tidak sah, batal nikahnya karena menikahi mahram atau nikah tanpa wali, tanpa saksi. Tetapi ini tergantung perempuan tadi. Kamu ridho? Iyalah, saya ridho. Walaupun sungguhnya saya tidak suka dengan cara seperti ini. Tapi saya ridho. Sah. Tetapi kalau wanita tadi mengatakan saya tidak ridho dan saya tidak mau. Maka batal nikahnya. Sebagaimana Rasulullah SAW memisahkan seorang dengan istrinya tadi karena pernikahannya dinikahkan dengan paksa oleh walinya dalam keadaan dia janda maka ini diberikan kepada wanita tadi haknya ternyata wanita tadi karihah wanita tadi menolak maka dibatalkan Warawanhu dan diriwayatkan pula dari beliau anahu khayyara imra'atan zawwajat atau zawwijat bighairi idniha Nabi pun pernah memberikan pilihan pada seorang wanita yang dipaksa dia dinikahkan tanpa izinnya maka khayyar. Khayyar artinya memberikan pilihan. Kamu punya pilihan. Apakah mau tetap dalam keadaan kamu dinikahkan oleh fulan, berarti sah. Atau kamu tidak suka memilih fasakh, dibatalkan maka dibatalkan dan dipisahkan. Wa bi nikah wa wuqufuhu 'ala al ijazati riwayatan an Ahmad. dan dalam masalah ini dalam masalah batalnya nikah tadi dan tergantung kepada orang atau wanita yang dirugikan tadi <laughs> ada dua riwayat dari Imam Ahmad. Jadi Imam Ahmad pernah beriwayat berpendapat seperti ini, pernah berpendapat seperti itu. Ini pernah berpendapat dengan pendapat yang sedang kita bahas ini, yakni diberikan haknya kepada wanita tadi. Wa qad dhahaba ta'ifatun minal ulama ila anna man tasarrafa li ghairihi fi malihi bi ghairi idnih lam yakun tasarrufu batilan min aslihi bal yaqif ala ijazatihi. Dan sebagian para ulama pun berkata dalam masalah lain, barang siapa yang ia tasarruf, barang siapa yang mengadakan akad tetapi hartanya bukan milik dia, milik orang lain tanpa izinnya, maka ini pun sama kasusnya dengan yang pertama, berarti kembalinya kepada si pemilik asli, si pemilik harta tadi yang asli. Ditanyakan apakah kamu ridho atau tidak ridho. Kalau ridho, maka sah akad jual belinya. Kalau tidak ridho, tidak sah. Ini juga sama dengan yang sebelumnya, karena haknya hak manusia. Seperti tiba-tiba temanmu mengambil barangmu, dijual. Si pembelinya dalam keadaan tidak tahu menau. Saya mau jual HP saya. Gitu. Tiba-tiba dikasih tahu pemiliknya, nih uangnya. Uang apa? katanya hp mau dijual. Siapa yang nyuruh? Saya nggak ridho HP saya dijual. Maka jual beli tadi dalam keadaan dirujuk kembali dan tergantung kepada si pemilik pertama yang asli dia memiliki. Apakah dia ridho atau tidak ridho? Kalau ridho sah. Kalau tidak ridho, walaupun si pembeli tadi sudah gembira dengan HP-nya, harus dikembalikan secara hukum Islam. Karena haknya adalah hak orang yang memiliki tadi. Ini demikian para ulama menyatakan. <clears throat> Fain ajazahu jaza Wa in raddahu batal. Kalau orang tadi mengizinkan, maka sah. Tetapi kalau orang tadi menolak, maka batal jual belinya. sadallu bi hadis Urwah. Mereka berdalil dengan hadis Urwah Ibn Ja'ad. Ketika dia membeli untuk Nabi SAW dua ekor kambing. Padahal Nabi SAW menyuruhnya untuk membeli satu ekor kambing. Berarti dalam keadaan tasarraf fi mulki ghairihi. Berarti dia ketika membeli kambing, uangnya siapa itu? Bukan uang dia. Dia disuruh. Tetapi ketika beli, dia dalam keadaan tidak mengikuti kemauan si pemilik harta. Pemilik uang tadi menyatakan beli satu kambing. Dia belinya dua. Maka Nabi memerintahkan untuk mengembalikannya dan menjualnya kembali. Menjual satu daripadanya. Wa qabila Nabi sallallahu dan Nabi pun menerimanya. Wa qassa Imam Ahmad fil masyhur anhu biman kana yatasarraf li ghairihi fi malihi bi idn idza khalafa al idn. Hanya saja Imam Ahmad lebih mengkhususkan yakni bukan orang yang mempergunakan harta orang lain tanpa izin tetapi yang dimaksud atau yang seperti ini adalah kalau dia diberi izin tetapi menyelisihi izinnya seperti diberi izin untuk menjualnya begini. Dijualnya tidak sesuai dengan perintah. Dijual begitu. Maka tergantung si pemilik. Kalau dia ridho, sah. Dia tidak ridho, tidak sah. Tetapi kalau dalam keadaan mempergunakan punya orang lain kemudian jual beli, maka tidak sah. Ini pendapat Imam Ahmad lebih khusus. Berarti bukan orang yang mempergunakan harta orang lain atau barang orang lain, kemudian dia mengadakan akad-akad apakah sewa menyewa atau jual beli dan sebagainya tanpa izinnya, maka itu sama sekali tidak sah. Tetapi yang dikembalikan kepada pemilik pertama adalah kalau dikasih izin, tetapi tidak sesuai dengan yang mengizinkan. Diizinkan untuk menjualnya, silahkan jual. Tapi ingat, jangan di bawah sekian. Dijualnya murah sekali maka dikembalikan kepada pemilik pertama. Kalau dia tidak ridho tidak sah. Kalau dia ridho sah. <clears throat> Kemudian wa minha tasarruful marid fi malihi kullih. Contoh berikutnya, contoh ketiga. Seorang yang sakit sudah merasa dirinya akan wafat. Kemudian dia mengucapkan wasiatnya atau ya tasarraf Malal kullu hau, hal yaqa batilan min asli am yakif tasarrufuhu fit Tiba-tiba orang sakit ini yang sudah merasa akan meninggal berbuat terhadap hartanya seluruhnya. Apakah mengadakan akad jual beli dijual seluruhnya? Atau mengadakan hibah. Saya berikan hartaku seluruhnya kepada bulan. Padahal sudah ada tanda-tanda kematian ini. Maka hukumnya seperti wasiat kan? Apakah sah atau tidak sah? Kira-kira yang dilanggar hak siapa? Haknya ahli waris kan? Maka hak ahli waris ini kembali kepada ahli warisnya. Apakah ahli warisnya ridho atau tidak ridho? Tiba-tiba setelah dia mengatakan saya berikan kepada fulan seluruhnya, meninggal. La ilaha illallah. Selesai. Dia meninggal dengan husnul khotimah tapi mengucapkan satu kalimat yang membuat keluarga ahli warisnya bingung. Jadi kita nggak dapat apa-apa. Sama sekali. Apakah sah atau tidak sah? Dikatakan di sini tasarrufnya kembali kepada ijazatil warasah. Kembalinya kepada keridoan ahli waris. Dan yang jatuh hanya sepertiga saja. Di sini juga terjadi ikhtilaf masyhur. Ikhtilaf para ulama panjang lebar. للفقهاء والخلاف wal فذهب أحمد وغيره وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم وقع إليه رفع إليه أن رجلا أعتق tetapi ada jawabannya alhamdulillah dari perselisihan ini yaitu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang dikeluarkan oleh Muslim dalam Kitabul Iman bahwa Rasulullah SAW menyaksikan ada seseorang yang berwasiat untuk memerdekakan semua budaknya. Sedangkan hartanya tidak ada kecuali enam budak yang dia miliki. Kalau enam budak yang dia miliki dimerdekakan seluruhnya, maka dia atau ahli waris tidak memiliki warisan apapun. Kalau pada abihim, salah salasata ajza. Maka Nabi memanggil enam budak tadi, dan kemudian dipisahkan menjadi tiga, berarti dua, dua, dua. Kemudian dimerdekakan dua dari enam tersebut dan tetap dalam keadaan budak empat orang lainnya. Kenapa demikian? Yang jatuh tetap sepertiga karena haknya seorang yang memberikan wasiat hanya sepertiga, tidak boleh lebih. As-sulus kecil. Sepertiga dan sepertiga itu sudah banyak. Ya, sebagaimana dalam hadis Sa'ad bin Abi Waqqas ketika beliau sakit, beliau mengira akan meninggal, maka dia mengatakan aku tidak memiliki ahli waris kecuali seorang perempuan. Bagaimana kalau aku sedekahkan seluruh hartaku? Kata Nabi jangan. Kalau begitu setengahnya. Jangan. Kalau begitu sepertiga ya Rasulullah. Naam, as tsulus wa ats Iya, sepertiga dan sepertiga itu sudah banyak. Berarti ini maksimal itu sepertiga. Selebihnya itu haknya ahli waris. Kalau haknya ahli waris tergantung kepada ahli warisnya ridho atau tidak ridho. Kalau sepertiga ditunaikan wasiatnya seperti yang dikatakan oleh si mati. Tetapi kalau lebih dari sepertiga, maka kembali kepada ahli warisnya. Nabi kemudian memerdekakan hanya dua orang saja dan empat orangnya tidak dimerdekakan tetapi diberikan diserahkan kepada ahli warisnya. Kalau ahli warisnya memerdekakan silahkan. Kalau tidak tergantung mereka. Wa qala lahu qalan syadida bahkan Nabi menegurnya dengan teguran yang keras. Wala'alla al-warathah lam yujizu atkal jami' wallahu alam. Dan ini menunjukkan kalau ahli waris tadi tidak membolehkan atau tidak ridho untuk dimerdekakan seluruh budaknya. Wa minha contoh lainnya adalah bay'ul mudallas. Jual beli al-mudallas. Mudallas barangnya yang disembunyikan aibnya atau mudallis. Jual belinya seorang yang mudallis yang menyembunyikan kejelekan barangnya. Barangnya ada cacat, tapi disembunyikan oleh dia. Bagaimana kalau ternyata si pembeli setelah akad selesai dan setelah khairul majlis habis, artinya sudah berpisah, rokok, tiba-tiba melihat barangnya dalam keadaan cacat. Ini pun sama hukumnya. Kembali kepada yang terdolimi tadi, apakah dia ridho atau tidak ridho. Kalau tidak ridho, maka dikembalikan dan batal jual belinya. Wa nahmuhu kal Demikian musarrah. Demikian pula jual beli hewan-hewan yang musarrah. Musarrah itu kalau dulu diikat ya, ujung apa susunya itu teteknya sehingga tertimbun di situ air susunya semakin besar semakin besar semakin besar. Ketika sudah besar dijual dan mengatakan lihat kambing saya ini banyak susunya begitu. Ternyata setelah dibeli Ya tentunya susunya keluar, kembali seperti semula lagi. Sedikit sekali susunya. Ini namanya musarrah. Apakah sah atau tidak sah? Kembalikan kepada orang yang membelinya tadi. Kalau dia setelah mengetahui bahwa kambing itu musarrah, dia ridho atau tidak ridho? Atau dengan cara-cara lain yang sejenis itu. Wabai'an najash atau jual beli dengan cara menipu harga dalam pelelangan. Saya berani sekian, saya berani sekian, saya berani sekian. Maka si pembeli yang sesungguhnya melihat orang menawar tinggi, dia menawar lebih tinggi lagi, kan begitu. Ternyata orang tadi yang menawar tinggi pendusta-pendusta semua, teman-temannya penjual. Ini penipuan, najis. Kalau diketahui ternyata itu penipuan dan harganya, harga pasar jauh di bawah itu, maka dia berhak untuk faskhil bay, untuk membatalkan jual belinya. Dan kalaupun sampai ke pengadilan Islam, maka hakim yang berhukum dengan syariat Islam akan membatalkan jual beli tadi. Demikian pula talakir rukban. Talakir rukban adalah mencegat penjual, eh, penjual di pinggir kota sebelum masuk pasar. Apa kerugiannya? Dan siapa yang dirugikan? Si penjual yang dirugikan. Dia membawa barang masuk kota Tiba-tiba di pinggir kota sudah dicegat. Barang kamu mau jual berapa? Sekian. Saya tawar sekian. Mau nggak? Mau nggak? Mau nggak? Setelah jadi, yang masuk ke dalam pasar, pembeli tadi, penjual tadi tidak tahu menahu harga pasar. Padahal di dalam, di pasar, barang yang dia jual ini sudah tinggi harganya. Bahkan sedang tinggi-tingginya. Kan dirugikan. Karena si pendatang tadi tidak tahu harga pasar. Sah atau tidak sah jual belinya? yarji ila al-ba'i' kembali kepada si penjual tadi ridho atau tidak ridho. Karena ini haknya dia. Haknya dia. Jual beli kan ada syarat-syaratnya. Syarat-syaratnya semua sah. Artinya syarat-syaratnya lengkap. Nggak ada masalah. Hanya masalahnya apa? Si penjual tidak tahu harga pasar. Karena tiba-tiba dicegat sebelum masuk kota. Karena tidak tahu harga pasar, dijual barangnya dengan harga murah ternyata di pasar dua kali lipat lebih. Maka kembali kepada si penjual tadi. Kalau penjual tadi tidak ridho, setelah mengetahui ternyata harga pasar demikian tingginya, aku tidak ridho. Maka faskal baik, dibatalkan jual belinya. Tetapi kalau dia ridho, ayo sudahlah. Yang penting walaupun dia mendapatkan harga murah, tapi saya masih tetap untung. Tidak apa-apalah. Dia pulang dalam keadaan ridho, tidak apa-apa. Dan itu sah jual belinya. Walahu dalik dan yang sejenis itu. Wa fi sahhatihi kullih ikhtilafun masyhur. Dalam masalah ini semuanya ada perselisihan yang masyhur di kalangan para ulama dan juga dalam madhab Imam Ahmad. Wa dhahaba ta'ifatun min ahli hadis ila butlanihi wa raddihi. Ahli hadis menyatakan bahwa semua bentuk-bentuk tadi batal dan dikembalikan kepada orang pertama. Was sahih, tetapi yang sahih adalah annahu yasih dia tetap sah wa yaqif ala ijazati man hasala lahu dhulmu dhalik. Yang sahih adalah yang benar adalah bahwa dia sah dan tetap kembalinya kepada orang yang terdolimi. Apakah dia ridho atau tidak ridho? Fakat sahha anin Nabi. Karena telah sahih riwayatnya dari Nabi SAW. Bahwa seorang yang membeli hewan, kambing yang musarrah yang dibendung susunya. Nabi memberikan al-khiyar. Bil khiyar kata Nabi. Memberikan khiyar, memberikan pilihan. Dan ini sebagai fasil minal ikhtilaf. Jadi keputusan dari perselisihan para ulama. Karena Nabi SAW memberikan khiyar, memberikan pilihan kepada orang yang membeli hewan yang dibendung susunya tadi. Kalau ternyata dia tahu itu adalah hasil bendungan, maka silahkan. Mau membatalkan atau melanjutkan. Wa hujah ja'ala lirukbanil khiyar. Demikian pula seorang yang masih di kendaraannya, belum masuk pasar sudah dicegat. Itu pun diberikan khiyar kepadanya. Hadis tadi tentang al-musarrah juga dikatakan riwayatnya sahih, ma'ruf ya. Sedangkan talaki rukban juga demikian. Wahada kulluhu yadullu ala annahu ghairu mardudun min asli. Dan ini menunjukkan bahwa jual beli tadi tidak tertolak sama sekali. Tetapi kembalinya kepada orang yang terzalimi. Wallahu ta'ala alam. Mudah-mudahan jelas. Bahwa kalau kaitannya muamalah, maka apakah itu muamalah yang dilarang secara syar'i oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak sesuai dengan syarat yang Allah tentukan, maka semuanya tidak sah. Kalau menyelisihi hak-hak Allah. Tetapi kalau yang kaitannya dengan hak-hak manusia, maka kembali kepada keridhaan manusia tersebut. Wallahu taala a'lam.